Kemudian kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat terutama Abu Bakar wa Umar. kita lihat penghinaan mereka terhadap orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu taala Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya Aisyah adalah kafirah, perempuan yang kafir. Allah Ja'far al-Murtada fi kitabih Hadis al-Ifk telah berkata Ja'far al-Murtabah dalam kitabnya Hadis al-Ifk. Innana na'takid. Sungguhnya kita meyakini. Kama ta'takid ulama'una al-afdad. Sebagaimana para ulama kita yang handal mereka meyakini wahum jahabidatu al-fikr mereka adalah tokoh-tokoh pemikir wa dan tokoh-tokoh penyelidik anna zaujatan nabiy anna zaujatan nabiy sallallahu alaihi wasallam yumkin an takuna kafirah mungkin adalah perempuan yang kafirah kamra'ah ahnu wa mar'ah Ahlu, sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut wa yaman Abdul Hamid ابن المهاجر في سورة التحريم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم معركة بالكفر Abdul Hamid bin Muhajir beliau katakan dalam surah At-Tahrim beliau tafsirkan min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rakah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perlawanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnain min zawjati. Nah, dua istri dari istri-istrinya. Itu Aisyah dan Hafsah. Amala mudhaharah kedua-duanya melakukan demo. Wa in tadhahara alaihi. Ah, kedua-duanya melakukan nah, mudhaharah. Mala mudhaharah? Kullu mufassirin, aktaruhum syiah. Semua mufassir yang paling banyak di antara mereka adalah mufassir dari orang-orang Syiah. Para Aisyah, Bahasah. Yang dimaksud dengan dua orang yang melakukan demo sini adalah Aisyah dan Hafsah. Lakin ba'daha, nabi setelahnya Allah menyebutkan in tatuba ila Allah faqad sahat qulubukum. Sahat ay malat ila kufur. Mana sahat di sini tafsir dari Abdul Hamid Muhajir adalah condong kepada kekafiran. Hada sarih Al-Quran. Inilah kenyataan dalam Al-Quran. Nafi tahrif. Tidak ada perusakan di dalamnya. Kaifa wa kaif. Bagaimana, bagaimana. Nah, ya tafsir orang-orang rahidah. Nah, sorot di mana malat. Condong kepada kekafiran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن Wahai orang beriman ketika datang perempuan-perempuan yang hijrah maka ujilah mereka. Nah, kemudian kalau jelas saya ini adalah orang mukmin maka tidak halal bagi orang-orang kafir. Perempuan-perempuan yang mukminat di sini tidak hal bagi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak hal bagi mereka. Artinya kalau ada seorang yang beragama Islam, kemudian istrinya kafirah, itu syariat Islam tidak boleh berlangsung pernikahan. Bahkan kalau sudah enam terjadi pernikahan yang kedua-duanya sama-sama enam muslim dan muslimah. Tapi kalau satu di antara kedua yang murtad, maka harus dicerai. Wala tumsiku bi islamil kawafir. Dan kalian pegang dengan tali kafiran. Harus dicerai. Lalu bagaimana Rasulullah SAW masih memegang? Masih beristri dengan Hafsah dan Aisyah. Sementara Al-Quran sendiri menurunkan tidak boleh bergabung antara orang kafir nah, dengan orang muslim. Azani la la yankihu illa zani aw musyrikatan. waz itu la yankihu illa zanin aw musyrik. Pezina tidak menikah kecuali perempuan yang pezina atau perempuan yang musyrikah. Demikian pula perempuan-perempuan yang pezina tidak boleh nikah kecuali dengan laki-laki yang pezina atau musyrik. Bagaimana Rasulullah SAW masih melangsungkan pernikahan dengan Aisyah? Hafsah kalau memang keduanya itu adalah kafiratan. Ini jelas menyelisih Al-Quran Karim. Padahal hadis Ammar bin Yasir رواه البخاري نعم إنا نعلم أنها زوجة نبيكم Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Kita semuanya mengetahui bahwasanya Aisyah adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Jaminan yang jelas bahwasanya Aisyah itu menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Demikian juga Hafsah dalam hadis yang lain. Nah, hadis Amr bin As dikatakan oleh ashab sunan Kutu ya Rasulullah ayun nas ahab ilaik Siapakah orang yang paling kau cintai Kala Aisyah Yaitu Aisyah Kutu wa minar dan dari Kalangan laki-laki Kala abuha Bapaknya Jadi orang yang paling cintai oleh Rasulullah SAW di kalangan wanita adalah Aisyah dan di kalangan laki-laki yang paling cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari sini jelas batil. Nah, yang kedua Aisyah pezina. Tuduhan mereka kepada Aisyah. Pastinya Aisyah adalah pezina. Waqala Ali Ibn Ibrahim Al-Kummi thumma daraba fihima nam matalan anna Aisyah wa Hassah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan Aisyah dan Hafsah Daraballahu matalan ladzina kafara imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah berikan perumpamaan dengan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma. Keduanya di bawah hamba-hamba kami yang saleh. Nah, kemudian keduanya mengkhianati. Istri Nuh dan istri Lut mengkhianati. Maka Wallahu ma Umumnya dikaulihi fakhanatahuma Demi Allah tidak dimasukkan dengan firman Allah fakhanatahuma illal ah, itu kecuali nah perbuatan keji itu zina fakhanatahuma itu virus di situ fakhanatahuma ala khilaf ay ala Aisyah bukan Ali di situ tadi ala Nah, ini sih dari sini adalah Aisyah fi madad bi al-Basrah ketika tiba di jalan Basrah. Wa kana fulan yuhibbuha. Masanya seorang mencintai Aisyah yaitu Talhah, ayat Talhah. Falamma aradat an takhruj al Basrah, ketika Aisyah mau keluar menuju Basrah, qala laha la ihlul laki an takhruji. Talhah bilang kepada Aisyah, tidak halal bagimu untuk keluar min ghairi mahram kecuali dengan mahram. Fatazawajat nafsaha dan Aisyah menikahkan dirinya. Min fulan dengan fulan, laki nusqah. Jadi maksud di situ adalah Talhah. Jadi Aisyah menikahkan dirinya dengan Talhah. Tuduhan sebenarnya datang dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Rais al-Munafiqin. Tapi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki uswatun minkum. La tahsabu syarrul lakum bahwa khairul Allah turunkan sepuluh ayat tentang terbebasnya Aisyah dari tuduhan melakukan perbuatan zina. Dan para ulama sepakat setelah turunnya ayat ini, kemudian masih meyakini bahwasanya Aisyah melakukan perbuatan syarong atau perbuatan zina, maka tidak dilakukan tentang kekafirannya. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran Karim. Allah sudah Nam membebaskan tuduhannya. Tuduhan Rais al-Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ini masih dilangsungkan oleh pengikut Yahudi. Dan sekarang yang mereka di Indonesia menamakan dengan Ijabi, Ikatan Jemaah Al-Bait Indonesia ataupun Ikatan Pemuda Al-Bait ataupun yang lainnya yang berkembang di negara kita. Pura-pura cinta kepada Al-Bait. Tapi yang terlihat istri-istri Rasulullah SAW semuanya dicela. Nah, dikatakan semuanya adalah para orang kafir. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala anha kurang imannya. Al majlisi fi bihar anwar. Nah berkata majlisi dalam bihar anwar An Rahman Salim. Nah, Ibn azal an Sadiq. Rahman bin Salim bin Asal an Sadiq di qauli ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti orang melepaskan talinya setelah kuat. Nah dikatanya, jangan sampai melepaskan ini, tali yang sudah kuat. Qala Aisyah, dia naqadat imanah. Ya Aisyah yang melepaskan keimanannya. Padahal hadis Abi Musa al-Ashari, Tawal Bukhari, wa Muslim, Qala Rasulullah SAW, kamu min rijal kafir. Walam yakmul min nisa illa Maryam binti Imran, Asiyah imrah Fir'aun wa Aisyah. Telah sempurna banyak dari kaum rijal, kaum laki-laki. Dan sedikit yang sempurna dari kaum wanita kecuali Maryam binti Imran, jadi Maryam binti Imran, kemudian Asiyah istri Firaun, selanjutnya Aisyah. Tiga orang ini yang paling sempurna di antara seluruh wanita dari nah, kaum muslimat. Tidak ada yang lain kecuali tiga ini. Orang yang paling sempurna. Lalu oh, kenapa mereka menuduh bahwasanya Aisyah kurang keimanannya? Bahkan para sahabat seperti Abu Musa al-Ashari. Demikian pula tadi seperti Allah bin Zubair dan lain sebagainya. Mereka mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Aisyah ilmunya banyak juga imannya kuat. Bahkan jaminan surga dari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan pula bahwasanya Aisyah himar, ikhladai. Kalau Hasan sahah, nam sahafah Limada sumiat Aisyah Humairah? Kenapa dinamakan Aisyah itu Humairah? Nah, jadi yang kemerah-merahan. Humairah tasir, Humarah. Mereka katakan begitu. Ini bisa dilihat dalam syarif Waqafat Ma'adu'at Kri. Penghinaan pimpinan Rafidah kepada Aisyah. Nah, mengatakan bahwa Aisyah adalah keledai betina. Kemudian Aisyah dan Hafsah pembunuh Nabi SAW dengan racun. Padahal yang menyebabkan terbunuhnya Rasulullah SAW ini adalah perempuan Yahudiyah. Perempuan Yahudiyah yang hadiahkan kepada Rasulullah SAW daging kambing yang sudah diisi dengan racun. Bahkan Anas menyebutkan sampai ada bekasnya ketika Rasulullah SAW berbicara. Terus keluar semacam Nah, buih di mulutnya. Kemudian para sahabat berusaha untuk membunuh imrah Yahudiyah ini, perempuan Yahudiyah, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kenapa mereka menuduhkan bahwasanya membunuh adalah Aisyah dan Hassah? Padahal meninggalnya Rasulullah SAW itu di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan beliau memilih untuk meninggal enam di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Ini syahid bahwa syahid bahwasanya Rasulullah SAW cintai Aisyah dan bukanlah Aisyah sebagai pembunuh. Rasulullah SAW serta Hafsah. Sekali lagi, arkan hizbiyah al-kadib wal khida wal talbis. Tiang negara orang hizbiyun adalah dosa, kemudian penipuan, serta pemutar balikan fakta. di mana pun mereka berada, orang sururiyun berusaha membalikan fakta. Bahwasanya ahli sunnah jamaah di Indonesia ini adalah orang sururiyun. Mereka ahli sunnah yang sebenarnya adalah orang hizbiyun. Mereka putar fakta. Orang-orang enam jamaah tabligh datang kepada Syekh bin Bas Kemudian mereka mengatakan bagaimana menurut pendapat tentang orang-orang yang mengajak manusia untuk saat jamaah? Tentunya pertanyaan enam dan jawaban eh, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Asyik nah, bin Bas mengatakan ini perkara yang baik orang yang ngajak sholat ya enggak. Tapi ini tadi talbis bentuk menerbalikkan fakta maka mereka jamaah tabligh adalah orang yang tidak Merintahkan amalul ma'ruf, nahi mungkar, kesyirikan masih dibiarkan. Bahkan bid'ah-bid'ah dikembangkan. Bahkan menghina dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan lain sebagainya. Nah, Qala Muhammad al-Ayyash fi tafsir surah Ali Imran. Lalu kata Muhammad al-Ayyash fi tafsir surah Ali Imran an Abdus Samad Ibn Bashir dari Abdus Samad Ibn Bashir an Abi Abdullah Qala tadarruna ada darun, mata Nabi SAW atau kutil. Nabi SAW itu meninggal atau dibunuh. Inna Allah Ta'ala yakul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apa? Ketika Rasulullah SAW dibunuh atau mati, mati atau dibunuh, kalian akan kembali ke belakang atau menjadi orang-orang yang murtad. Nah, sama qabla maut innahuma sakota ay Aisyah Bahasa Bahasanya Aisyah dan Hasan memberikan minum kepada Rasulullah SAW. Fakulna innahuma wa abuhuma syarun khalqillah. Jadi bahwasanya Aisyah dan Hasan memberikan minuman racun kepada Rasulullah SAW. Maka keduanya ini Aisyah dan Hasan serta Abu Bakar wa Umar adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah itu ibarat labah-labah laba-laba ya. Rawal al-Majlisi fi Bihar al-Anwar an Salim bin Nam Karraman Abi dari Salim bin Karraman Abi qala sami'tu Aba Ja'far yaqul مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم العنكبوت هي Humaira itu Aisyah perumpamaan orang-orang menjadikan sesembahan dengan Allah itu seperti Nah, al-ankabut, labah-labah yang mereka membuat rumah. Ya, sarang laba-laba adalah sarang atau rumah yang paling lemah. Kemudian mereka tuduhkan ini adalah Aisyah radhiyallahu taala Nah, selanjutnya bacaan ini sekedar kita bacakan karena tidak cukup waktunya. tuduhan mereka kepada kaum muslimin. Nah, Rafidah, Nasiah Rafidah termasuk di Indonesia, semuanya mencela kaum muslimin. Yang pertama seluruh kaum muslimin kafir kecuali Rafidah. Ciri-ciri eh, kaum muslimin bagaimana? Yang mengakui keabsahan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Inilah kaum muslimin. Jadi mereka semuanya kafir. Baik NU atau Muhammadiyah atau Persis atau yang lainnya jamaah tabligh atau Naam, Katoloco dan mau gandul semuanya kafir. Nah, pokoknya yang maku atau juga firqah-firqah yang lainnya. Itu rekod-rekod semuanya kafir. Karena mengakui keabsahan Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Ini ciri-ciri kaum muslimin. Jadi mereka semuanya kafir. Kalau Imam Abdurrahman Al-Khomeini, saya berkata Imam Sesat Khomeini, ini yang paling diagungkan. Mereka katakan revolusi Iran. Padahal kesetannya sangat banyak. Kesetan Khomeini sangat banyak. Jadi dibaca nanti dalam Hujah dan Majus. Nah, La yajuz lil mu'min. Naam. Ayam ke nasibah. Tidak boleh bagi mukmin untuk nikah dengan nasibah. Perempuan dari nah, perempuan muslimah. Wal ghaliyah ada orang yang hulu, berlebihan yang ta'assub li'annahuma bi hukm al-kuffar intahal Islam. Karena keduanya ini dihukumi dengan hukum kufar lepas dari ke Islam. Nah, Islam ini tahlil wasi, nah, wasilah. Nah, tahlil wasilah, wasilah. Ini keliru tulisannya. Nah, jadi mana itu? Nah, Khomeini pimpinan Syiah di Iran yang baru nah, kembali meninggal dan kafirkan oleh Syekh Mubin yang lainnya. Tapi orang Indonesia mengatakan adalah pimpinan yang paling baik. Nah, bisa menegakkan syariat Islam di negara Iran. Padahal Iran itu lebih kafir daripada orang Yahudi dan Nasara, lebih berbahaya daripada Amerika, Israel ataupun yang lain. Nah, baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita tidak boleh loyal kepada orang kafir ya ya kalau tidak mau takdir Yahudi dan nasara awliya. Yang beriman jangan loyal kepada orang Yahudi orang Nasara sebagai loyalitas atau wali-wali penolong-penolong. Nah, kalau jelas mereka mengatakan bahwasanya selain nah, nah nasibi atau selain asyah adalah orang kufar, kenapa mereka masih melakukan hubungan dengan kaum muslimin? Nah, dan manda fi akhi bil kufar illa awa alaih jadi siapa yang menyeru kepada kafiran kecuali kembali kepadanya. Kalau benar, kalau benar maka sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau nggak benar, kan kembali dosanya kepadanya. Hanya bizar dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu menuduh bahwa kaum muslimin dari anak zina. Kecuali itu Jadi kaum muslimin semua ini kita semua ini anak, anak zina. Nah, bagaimana bahasanya? Kita katakan berarti seluruh nabi dan seluruh anbiya mereka anak-anak zina. Kenapa? Karena mereka bukan rafidah, ya enggak? Bukan syiah. Ahlul bait semuanya anak-anak zina. Kalau begitu. Padahal kita lihat. An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu yang paling berhak. Apa yang lebih berhak daripada diri-diri mereka. Jadi lebih kita utamakan dari diri-diri kita. Nabi lebih diutamakan. Wa ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah SAW itu sebagai ibu-ibu mereka. Ibu kaum mukminin. Bagaimana? Nam, orang-orang Syiah bisa mengetahui bahwasanya istri-istri Rasulullah SAW itu ibu-ibu mereka. Karena mereka juga melakukan perbuatan zina, mut'ah tadi. Bahkan sebutkan oleh nah Dr. Musawi dalam kitabnya tarif, nah Lillah Sumarit Tarikh ada seorang yang berzina dengan Sayyid Hussein. Nah, kemudian Sayyid Hussein ini setelah bermutah dengan perempuan tadi. Setelah jenuh darinya, lalu ia mencerai. Padahal perempuan tadi hamil. Ditinggal lama dan melahirkan ternyata lahir perempuan. Ketika sudah waktunya anaknya ini, anaknya yang sudah berumur yang siap untuk nikah, tiba-tiba dilihat oleh ibunya, ternyata hamil. Ditanya dari siapa ini? Ketika ditanya ternyata dari Nam Sayyid Hussein. Bapaknya sendiri yang menghamili anaknya. Bapaknya sendiri. Anda melihat bagaimana? Ini yang mengatakan adalah Dr. Musawi, pengawal khusus Khomeini. Yang telah bertaubat dan mengarang buku Lillah Thumma Tarikh. Informasi Dr. Musawi ini dibunuh rahasia Orang Syiah itu menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, demikian pula sebutkan. nah oleh Ahmad dan Maktari. Jadi orang Syiah itu biasa. Jadi mereka terutama di Haidul Ghadir mereka berkumpul misalnya terpisah nah, terpisah. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Namun ketika malam hari saya jam 12 dimatikan lampunya. Padahal ada yang bawa anak, istri dan sebagainya atau bibi. Kemudian setelah malam hari mereka semuanya mencari pasangan untuk mutah rame-rame. Pernah enam seorang perempuan yang berusaha enam untuk mengetahui bedak yang diletakkan di dahinya kena siapa. Setelah melakukan mutah pulang ke rumahnya bedak ada ciri khusus Ternyata kena bapaknya sendiri. Mut'ah dengan bapaknya. Tidak ada satu agama pun. Nah yang membolehkan oh, untuk melakukan zina dengan anaknya. Bahkan orang pun tidak mau. Nah, mereka zina dengan anak-anaknya. Tapi kenapa orang Rafidah, orang Syiah melakukan mut'ah yang mereka tak dengan dari mut'ah pada sengaja zina dengan anaknya, dengan ibunya, dengan bibinya. Makanya lebih jelek daripada orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, seluruh nah, muslimin akan masuk neraka. Hanya roh itu yang masuk surga. Ini persis perkataan orang Yahudi dan Nasara. Wa qalu la jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum kul hatu burhanakum kuntum shadiqin Nah, waqalu mereka mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara dia akan masuk surga kecuali orang Yahud atau orang Nasrani. Tilka amanihum itulah angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum kuntum shadiqin. Karena Muhammad tunjukkan bukti kalian. Kalau kalian itu benar. Di semua kaum muslimin. Baik para anbiya, Rasulullah, para sahabat, istri-istri Rasulullah SAW, al bayir semuanya masuk neraka. Nah, karena mereka bukan orang Rafidhah, itu -orang, orang Persis apa yang diucapkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, termasuk kesamaan ini. Kesamaan antara orang-orang dan orang Nasara dengan apa? Syiah Rabidah. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga Kecuali orang Yahudi dan Nasara jarang Rafidah mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Rafidah. Nah, An Ali Abdullah annahu qala inna Allah sayajma li syi'atina ad dunia wal akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan syiah kita di dunia dan akhirah. Yadkhulul jannah, al nah, jannah Nah, yadkhulul jannah. Allah akan masukkan mereka surga. Jannat an-na'im wa a'da'an an-nar al-jahil. nar al-jahil. Nar al-jahil. Kemudian masukkan musuh-musuh kita ke neraka jahil. Bisa dilihat dalam Uyun al-Mujizat. Selanjutnya rahasia Allah itu akan masuk ke tanpa hisab. Ini juga pengakuan mereka. Awal surat Nah, Al-Kufi an Ali bin Abi Talib. Anahu qala yunadi munadi minas sama, dipanggil orang yang manggil dari langit, inda Rabb al-Izzah di sisi Rabb yang mulia, ya Ali, adkhil jannah anta wa syi'atak. Masukkan masuklah kamu surga dan orang-orang Syiah yang jadi milikmu. La hisab alaik wa la alaihi Tidak ada hisab bagimu dan bagi mereka. Fa idkhulul jannah fa yatama'amuna fiha mereka semua akan masuk surga dan akan mendapatkan nikmatan di dalamnya. Nah, bahkan itu Saudah ini yang di Yaman mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Zaidi yang bermalhab Syiah. Saya lihat dalam Saudah Zilza dalam syiah Abdul Raqib al Iladi. Wakala qala ahad Saudah lain yadkhul jannah ilham karena Telah berkata orang itu Saudah tidak akan masuk surga kecuali orang yang bermadhab Zaidi. Nah, kayak Syekh Mubin mengatakan, ini di Zaidin Sahir, akhrij laka minhu rahiyan kabira." Katakan kepadaku orang Zaidi yang masih kerdil. Akan saya keluarkan maksudnya dia itu adalah orang Rafidi yang kabir. Nah, pengikut Imam Ahmad, nah, imam yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad semua akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang bermadhab syafi, bermadhab maliki, bermadhab hanafi, mungkin juga hanafi, semuanya akan masuk neraka. Makanya orang-orang Indonesia semuanya masuk neraka. Iya enggak? Karena mazhabnya apa? Syafi. Orang Malaysia juga begitu, orang Mesir juga begitu. Nah, kemudian yang di Pakistan, karena mereka bermadhab apa? Pakistan, Pakistan, Hanafi. Nah, juga akan masuk neraka. Jadi banyak sekali nanti yang masuk neraka. Hanya Rafidah saja yang tidak masuk. Allah Ahmad Al-Maktari fi Al-Hal al telah berkata Ahmad Al-Maktari dalam kitab Al-Hal Al-Khumaini karangan Syekh Mukbil Qala Rafidah Nah, Rafidah mengatakan inna sahabah dinar. Jadi karena itulah Sahabat itu di neraka. Wal ummah Islamiyah bima fiha Asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah masihum ila nar. Dan umat Islam yang di dalamnya terdiri dari orang-orang Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah wal Hanabilah. Semua mereka akan kembali ke neraka. Di annahum aqarru bi annal khalifah ba'da Rasulullah sallallahu Abu Bakar. Karena mereka menyatakan bahwasanya khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Bal anna hanya bin talib wa aula nah, bal anna hanya bin talib Thalib wa auladah. Nah, Ibn Hashim masih min Bahkan Ali bin Talib dan anak-anaknya dan Bani Hashim semuanya akan masuk neraka. Di makarat berkhilaf di ya Abu Bakar karena mereka semuanya meyakini keabsahan Khalifah Abu Bakar. Bada Rasulullah SAW hada kul tafsir haula Rafidah Syiah. Inilah tasir mereka semua Rafidah Syiah. Nah, sampai Ali bin Thalib dan anak-anaknya semuanya masuk neraka. Apa yang tidak aneh? Mereka cinta kepada Ahlul Bait, kemudian sama arwah itu Ali bin Thalib dan anak-anaknya dimasukkan ke neraka. Memangnya neraka miliknya Allah gitu. Ya enggak? Mengatakan seluruh kaum muslimin najis lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi kita kalau sholat di Nah, tempat-tempat mereka akan dipel karena kita lebih najis dari orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Sayyid Nikmatullah Al-Jazairi fi hukum nawasib telah berkata Nikmatullah Al-Jazairi tentang hukum nawasib ay eh, al-sunnah kaum muslimin. Kalau innam kufar anjas bi ijma' ulama Syiah al-Imamiyah. Awasnya mereka itu kaum muslimin adalah orang-orang kafir lebih najis menurut kesepakatan ulama Syiah al-Imamiyah. Wa annahum syarrun minal yahud wan nasara, bahkan mereka itu lebih jelek daripada orang Yahud dan Nasara. Wa inna min alamat an-nasibi taqdim ghair Ali alaihi imamah. Dan tanda-tanda nasibi, eh tanda-tanda al sunnah kaum muslimin yang mendahulukan khalifah Nah, selain Ali bin Thalib. Seharusnya yang paling yang khalifah pertama kali setelah sepeninggal Rasulullah SAW siapa? Ali bin Thalib. Tapi nah, ini berlawanan. Kenapa sekarang Ali dimasukkan ke neraka? Nah, oleh orang Rafidah. Seluruh darah kaum muslimin halal bagi Rafidah. Ya, jangan heran nanti kalau mereka punya kesempatan kita akan dibunuh semuanya. Sebagaimana kaum muslimin yang ada di Iran. Bahkan dibantai dengan tank di Nah, di jalan-jalan, kemudian langsung ditendang dengan teng-teng. Saat itu sikat habis, dibersihkan. Ini ada kasetnya juga. Jadi kaum muslimin di sana dihancurkan luar biasa. Masjid-masjid juga banyak dihancurkan. Nah, tidak bisa kita salat dengan membaca amin atau dengan sedekah di sana, nggak bisa. Kalau sampai ketahuan, ada dibunuh atau dipenjara Nah, An Dawud bin Farqat qala kutu li Abi Abdullah dari Dawud bin Farqat saya berkata kepada Abu Abdullah ma taqulu fi qatlin nasib bagaimana pendapatmu nah tentang membunuh orang nasib ahli sunnah faqala halal dam halal dam halal darahnya walakin ittaki alaika tapi kamu harus berusaha sembunyi Fa'in kodarta an tukallim alika haitan aw tuhrikuhu fima kaila kay alika fafal. Kalau kamu bisa mampu untuk nah, membalik dengan tembok ataupun kamu masukkan ke air supaya tidak ada seorang pun yang mengsaksikan perbuatan ini, maka lakukanlah. Ya, caranya begitu. Bahkan nah, mereka melakukan makar di penjara. Nah, di penjara Iran ada kaum muslimin yang itu dipenjara. Kemudian mereka menjatuhkan atap itu tadi. Jatuhkan kemudian kaum muslimin terbunuh semua. Ada tidak diketahui siapa bunuhnya Padahal ini orang itu. Jadi mereka nakarnya luar biasa. Nah, pengkhianat tidak mau berhadapan secara langsung. Biarlah perkataan itu Yaman, "Man dhamma awam ammana fadamu hanas." Kalau siapa yang sedekat kita sholat atau mengucapkan amin, maka darahnya itu darah ular, artinya boleh dibunuh. Darahnya itu darah ular, artinya boleh dibunuh. Man qatala wahabiyan dakhal jannah. Barang siapa yang bunuh wahabi, nah, maka kan masuk surga. Enak saja ya enggak? Gampang. Nah, membunuh ahli sunnah jamaah, satu orang aja sudah masuk surga. Walaupun nggak sholat, walaupun nggak apa, masuk surga sudah. Nah, mengkotalah jamaah mukbil metul jihad. Bahkan siapa yang bunuh jamaahnya mukbil itu seperti jihad bismillah. Nah, ya, mereka sekarang berusaha untuk menghancurkan jamaah. Bahkan mereka mau dengan pemerintah Yaman. Tapi syaratnya Markis Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi itu dihancurkan. Ditutup. Karena sekarang justru al-sunnah wal jamaah hitam itu lipat tiga kali banyaknya. Gunung-gunung yang dulu tidak dihuni sekarang dihuni. Rumah yang sebelumnya sangat murah, 20 ribu sekarang 1 juta. Sekitar 50 juta rupiah. Bahkan ada sampai 6, 2 juta. Jadi 100 juta harganya. Dulunya cuma 1 juta. Kamar yang dulunya cuma 50 dolar, sekarang jadi 1000 dolar. Nah, ya karena mereka berusaha untuk mencari ilmu di Denmark. Untuk memperoleh ilmu di sana sehingga mereka menaikkan harga yang luar biasa. makanya kalau bisa membunuh jamaah mukbil ini sama dengan jihad. Nah, bahkan ketika uh, ketika itu sih Yahya memberikan kabar bahwasanya pemerintah Yaman berusaha untuk mengirimkan tiga batalion untuk menjaga keamanan Nah, markis Damma. Kemudian saya tidak mau. Kami sudah cukup dengan murid kami. Dan malam hari raya dari Damma ini baliknya sini. Di sana sini. Itu gunung. Nah, gunung semuanya gunung. Nah, jadi hampir setiap 10 meter ini jaga oleh murid-murid Syekh Hari ini. Yang biasanya Ketika Syekh Yahya itu khutbah cuma dikawal oleh lima, saat itu dikawal oleh tiga puluh atau sekitar enam jam lebih, jam lebih yang jelas. Nah, kita saksikan sendiri. Itu hari ini karena mereka berusaha mau menghancurkan jam, mengebom Damat pada malam Id. Kita masih saksikan. Nah, jadi makar mereka luar biasa. Baik, sembelian muslimin haram bagi Rafidah. Bahkan sebaliknya, kaum muslimin haram untuk memakan sembelihan orang Rafidah. Antum lihat. Nah, pada halaman 21. Halaman 21, tidak boleh bagi kita untuk memakan sembelihan Rafidah. Nah, halaman 21 nomor 7, qala Ahmad bin Yunus, "Inna la nakul dabihah." Nah, rajulun Rafidi. Kita tidak makan sembelihan orang Rafidi. Fa'innahu indi murtad an Islam. Karena orang Rafidah itu menurut saya adalah murtad dari agama Islam. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memakan sembelihan orang-orang Rafidah. Lalu bagaimana mereka menghadiri Idul Ghadir? Pada malam 10 Muharram yang diundang juga pejabat-pejabat. Demikian pula orang-orang organisasi-organisasi. Pada malam Idul Ghadir di Jakarta dilakukan juga. Banyak organisasi, organisasi yang menghadiri. Nah, Aidul Qadir alasannya adalah peringatan pembunuhan Husain. Padahal yang membunuh Husain bin Ali bin Talib adalah orang Kufa, orang Syiah. Tapi kenapa sekarang pura-pura bersedih dengan meninggalnya apa? Husain bin Ali bin Talib. Ini pemutarbalikan fakta. Yang membunuh Husain Nah, bin Ali bin Talib adalah orang Kufah, orang-orang Rafidah. Tapi sekarang pura-pura cinta kepada Husain bin Ali bin Thalib. Apa ini ndak? Senting. Nah, maling bilang maling. Ya ndak? Supaya nggak ketahuan. Nah, nah lanjutkan. Nah. Baik. Qala Talha bin Musarrif Ar-Rabidah la tunkah nisa'uhum. Telah berkata Talha bin Musarrib, Masarra maka tidak dinikahi nah perempuan-perempuan mereka. Tidak boleh kita nikah dengan perempuan-perempuan mereka. Wala tukal zabaihum. Dan tidak dimakan sembelian-sembelian mereka. Li'annahum ahlu hiddah. Karena mereka adalah orang-orang yang murtad. Hah? Yang dosa dilanjutnya tadi. Yang tadi. Baik, sekarang penghinaan Rafidah kepada Al-Qur'anul Karim. Enggak tersisa pokoknya sudah. Jadi seluruh syariat Islam itu akan diselisih semuanya. Enam, Allahnya berbeda ya enggak? Nabinya berbeda, khalifahnya berbeda, Al-Quran berbeda, kiblatnya juga berbeda. Enam, pokoknya semuanya diselisih oleh Rafidah. Enam, sampai Al-Quran bagaimana perkataan ulama-ulama itu kita lihat perkataan dan majlisi. قال محمد باكر المجلسي في كتابه أنوار عنوان bab tahrif الآية ayat خلاف khilaf anzal Allah. يعني bab perusakan ayat-ayat yang menyisi apa yang Allah turunkan. Ini perkataan majlisi, mengatakan Al-Qur'an yang ada ini sudah rusak. Demikian pula kataan Al-Mufid, qala Muhammad Muhammad An-Nu'man, Al-Mulaqab bin Mufid telah berkata Muhammad bin Muhammad An-Nu'man yang dijuluki dengan Mufid. Hai qala fi kitabih Awail Maqalan dalam kitabnya Al-Awail Maqalan, "Innal akhbar qad jaa mustafidah." Khabar sesungguhnya khabar-khabar telah datang secara enam. Sudah masyhur an aimal huda dari pemimpin-pemimpin yang dapat petunjuk. Nah, Ali Muhammad di keluarga Muhammad SAW ikhtilaf ikhtilaf Al-Qur'an wa ma ahdatsahu adh-dhalimuna fihi min al-halaf wa nuqsan. Tentang penyelesaian Al-Qur'an dan apa yang dilakukan orang-orang yang zalim untuk menghilangkan ataupun mengurangi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada ini sudah rusak sudah. Sudah banyak yang hilang. Di antaranya penyebutan Ali bin Abi Thalib, di antaranya pula adalah nah penyebutan orang-orang munafik. Sebagaimana nah serahnya ini. Kalau kesan al faid al kesan Fitasir. Fitasir tafsir As-Safi dan tafsir As-Safi al mustafa Dan hadil akhbar. Nah, dari faedah dari berita-berita ini wa dan yang lainnya min riwayat min tariq ahli bait alaihi salam riwayat di jalur al bait alaihi salam al Quran alladhi baina adhurina bahasnya Quran yang ada enam di sisi kita ini Laisa bisani kama unzila ala Muhammad SAW. Ini bukan sebagaimana pembagian yang diturunkan enam. Diturunkan kepada Muhammad SAW. Bahwa min ma ma'anzallah. Maka di dalamnya ada yang misi terhadap apa yang Allah turunkan Wanuhum minhum ma dan di dalamnya juga ada yang enam dirubah. Wanuhum annahum ma huwa dan di dalamnya juga ada yang enam Diselawankan. Wanuhum annahu qad khumifa minhu asya' katsirah. Dan bahannya di dalamnya juga dibuang perkara yang sangat banyak. Minha ismani di antaranya nama Ali. Di antara sebenarnya Allah Taala ya Rasul balik ma unzila ilaika fi Ali. Kurang situ soal Maidah itu masih kurang. Seharusnya ya ya Rasul balik ma unzila ilaika fi ali. Alam nasrah laka sadrak wa ali sihrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu dan ali sebagai menantumu? Kurang Quran di alam nasrah itu. Seharusnya alam nasrah laka sadrak wa ali sihrak. Dan ali adalah menantumu. Ini kurang Al-Quran yang ada di Nah, yang ada dalam apa diri kita ini. Semua ini rusak Quran kita ini. Maka mereka juga menafsirkan Al-Quran dengan penghusan Al-Bait. Nah, di antaranya firman Allah SWT, Inna yuridullah yudhiba ankumur rijz al-bait wa yutahirukum datahira. Sungguhnya Allah mendaki untuk menghilangkan nah kejelekan al-bait dan membersihkan yang sebersih-bersihnya. Qala Rafidah hali al-ayah khas li'ali wa Fatimah wa Hasan Hussein. Ayat ini khusus kepada Hasan, kepada Ali dan Hasan nah, حسين fatimah, دون سائر زوجات nabi, نعم jadi selain istri-istri Nabi SAW. Padahal kalau disebutkan ahlul bait itu siapa? Kalau keluarga. Dari sisi bahasa saja. Kalau keluarga istri tidak masuk apa tidak masuk? Eh seharusnya masuk. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Demikian pula ayat yang kita sebutkan sebelumnya. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun Apakah Fir'aun tidak masuk? Jadi Rasulullah SAW tidak masuk? Nah, Fir'aun tidak masuk kalau dimasukkan di sini adalah wa yaumal qiyamah adkhilu ala Fir'aun. Hari kiamat masukkan. Nah, keluarga Fir'aun. Apakah Fir'aun juga tidak masuk neraka? Demikian pula di sini al bait. Jadi Rasulullah SAW tidak dimasukkan, istri-istri tidak dimasukkan. Dari mana sekarang Fatimah? Kalau tidak lahir dari Khadijah, iya enggak? Dari mana? Nah, ini dijawab juga oleh Ihsan Ilah Bahir. Dan dia juga seorang ulama Pakistan, banyak muridnya. Ketika di majelis datang orang Syiah dengan membawa nah bufur. Jadi kayak gini kayak gelas ini lebih besar. Diisi dengan semacam nah bufur. Jadi biar asap, asap biar wangi. Letakkan di depan Asyik Ilahi Zahir. Jalannya ada bom ternyata. Nah, ketika isi dars, bomnya meledak. Syekh Ihsanillah Zahir meninggal. Ihsanillah Zahir meninggal. Tinggal juga yang lainnya sekitar 15 meninggal semua. Ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, nah, bila sungkawan yang ini. Dengan peristiwa pembunuhan ini. Mereka jelas menghalalkan segala macam cara. Jangan heran kalau kita nanti juga akan dibunuh oleh mereka. Nah. Qala Syekh Al-Albani fi silsilah as-sahihah. Nah, matakhsis Syiah Al-Bait, perusahaan Syiah dengan Al-Bait fil ayah bi Ali wa Fatimah wal Hasan Husain, khusus Ali, Fatimah, Hasan Husain, Nah, duna nisa'i salatu salam tanpa, eh, selain istri-istri Rasulullah SAW, min tahrifi ayat Nah, ayatillah ta'ala intisal li ahwain. Ini termasuk perusakan. Nah, untuk pemalingan ayat Allah untuk menguatkan hawa nafsu mereka. Menguatkan hawa nafsu mereka. Ini padahal khusus untuk Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Bahkan mereka juga mengatakan akan keluar Mustafa Ali bin Talib. Nah, sebelumnya juga belum kita baca Qal hadi Rafidi fi majma' rasaili telah berkata hadi Ram Rafidi fi majma' rasaili Il Hadi ini pimpinan Syiah di Yaman. Kuburnya diagungkan bahkan kita sempat ber, nah, datang ke kubur Hadi yang di pasar Sodah. Nah, mereka juga mengatakan bahwasanya kubur Hadi ini terus wangi. Padahal yang mengasih wangian ini adalah orang-orang yang di situ. Sepanjang tahun wangi. Banyak orang-orang yang situ nangis, nangis, nah, nangis, nangis. Kita lihat itu. Nah, bahkan mereka juga mengatakan ibadah haji tidak sah kecuali nah harus haji dulu ke makam al-hadi. Nah, dengan juga mereka mengatakan bahwasanya haji tidak sah orang-orang Iran kecuali haji dulu di kubur Khomeini. Bahkan kuburnya Khomeini Nama dari sisi ramai dan tidaknya itu seimbang dengan Masjidil Haram ketika musim haji. Sebenarnya disebutkan oleh Ahmad Al-Maktari. Nah, dikum Irani. Jadi mereka haram, haram, haram. Itu bukan ke Baitullah. Kemana? Ke kubur Khomeini. Wa'adhan ke kubur Abu Lulu'an Majusi pembunuh Umar bin Khattab. Nah, ayat min ahli nubuwah dari ahli nubuwah wa maudi risalah dan al makan risalah nah tempat risalah wa ma'adin nah al hikmah dan tambang daripada hikmah wa bait an najah dan rumah keselamatan wa is wa ismah dan kemaksuman alladzina amara Allah nah amara al haq dittiba'ihim yang merintahkan kebenaran untuk mengikutinya والرافضة حصروها في علي كما ذكر ذلك العلوسي في روح المعاني ya orang Rafidah mengkhususkan kepada Ali semua disebutkan dalam Roh al-Ma'ani oleh Al-Alusi. Nah, Al-Bait khusus keluarga Ali bin Thalib. Selanjutnya akan keluar Musaf Ali bin Thalib akan keluar Musaf Ali. Qala nikmatullah al-Jazairi. Naam, qad ruya fil akhbar. Nah, diriwayatkan dari al-akhbar, berita-berita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara syihatahum ayakrau. Naam, ini Ali sebenarnya. Afal. Annahu Ali sallallahu alaihi wasallam Nah, amaru syi'atahum ayakra'u halal mawjud fil Quran. Jadi Ali memerintahkan kepada mereka dan eh, orang Syiah untuk membaca mushaf ini. Mushaf yang ada ini. Nah, menggunakan talbis. Fi shalah wa ghairiha, baik di salat ataupun yang lainnya. Wal amal bi ahkami dan mengamalkan dalam hukum-hukumnya. Hatta yamhar maulana sahib zaman sampai nampak. Nah, wali kita sahib zaman Irtafa hal Quran dan diangkat Quran ini min nas dari tangan orang manusia ila sama. Nah, ke langit. Quran diangkat ke langit dari tangan orang manusia. Nah, mayakhudul Quran alladhi allafa wa amil mu'minin. Fayaqra wa nam. Fayaqra wa yu'mal mal ahkamihi. Kemudian akan keluar mushaf karangan Ali bin Abi Thalib yang itu akan dibaca dan diamalkan hukum-hukumnya. Maka banyak yang mengatakan ada mushaf Fatimah An Ali bin Abi Hamzah, An Abi Abdullah, wa indana Musaf Fatimah. Kita punya Musaf Fatimah. Alaihissalam. Amma wallah ma fihi harf min Al-Qur'an. Demi Allah tidak ada satu huruf pun di Quran yang ada ini. Enggak ada satu huruf pun. Nah, walakinnahu imla Rasulullah sallam, tapi itu adalah enam dikte dari Rasulullah sallam. Wa khatta Ali. Dan tulisan Ali, wa Ali. Nulis adalah Ali. Nah, termasuk ini makanya Mustaf Ali, Mustaf Fatimah satu. Yang dikte adalah Rasulullah SAW. Dari di sini tidak ada satu huruf pun dari al yang ada ini. Kalau nggak ada satu huruf dari Al-Quran, ini pakai bahasa Arab atau bahasa orang kafir. Coba Al-Quran yang ada ini. Huruf hijaiyah ada yang Al-Quran semuanya. Ada? Paham nggak? Faham? Nah, kalau tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran kita ini, berarti memakai bahasa apa sekarang? Apakah bahasanya orang-orang Yahudi? Atau bahasanya orang Nasrani? Atau bahasanya Abdullah bin Sabah? Allah alam bagaimana ini? Kalau tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang anda lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Jaminan jelas Al-Qur'an terjaga. Bukti yang autentik bahwasanya seluruh sahabat dan kaum muslimin sampai sekarang mereka betul-betul mementingkan Al-Qur'an. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang hafal Al-Qur'an dari zaman sahabat sampai sekarang. Ya enggak? Nah, Berjuta-juta kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Bukti terjaga. Bahkan kalau kita mau merubah dari tomah jadi kasrah, akan ketahuan, iya enggak? Bahwa Quran, Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Bahkan itu adalah Al-Qur'an yang mulia di lauh mahfud, terjaga sudah, terjaga. Nah, demikian pula Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan, maka datangkan satu surah yang semisal. Ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan satu surat yang semisal. Satu surat saja sudah. Nah, maka Musalamah kadzar membuat Al-Quran. Wattahina titahna, wallakimati lakma, wal khabisati khabza. Nah, jadi paham. Yang numbuk. Kemudian khobes. Kemudian setelah itu ditelan. Ini Qur'annya Musalam Al-Kadzab. Kemudian Allah menantang. Nah, kepada seluruh makhluk untuk membuat satu surat yang semisal kalau bisa. Dan tidak akan bisa, tidak mungkin bisa. Nah, dari sini jelas bahwa Quran terjaga sampai yang Allah. Kullain istamadil insu wal jinnu ala ayyatu. hal al Qur'an la ya'tuna mislih. walau kana ba'dum ibadun ba'dhin Muhammad seandainya berkumpul seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan Al-Quran semisal tidak akan bisa. Walaupun sebagian satu dan yang lainnya menjadi penolong sebagian yang lainnya. Tidak akan mungkin bisa seluruh manusia dan seluruh jin untuk membuat Al-Quran. Lalu bagaimana? Nah akan datang Al-Quran. Quran Fatimah. Nah, maka di sini ada hadis Ali bin Haifah. Qutul Ali, hal indakum syai' minal wahyi mimma laysa fil Qur'an qala. Al Bukhari. Nah, qutul Ali, saya katakan kepada Ali, apakah ada sesuatu di dirimu tentang wahyu selain Al-Qur'an? Beliau jawab tidak ada lagi. Sudah disampaikan semuanya. Tidak ada satu wahyu pun yang ada di Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali mengingkari Lalu eh, bagaimana mereka menuduh atau mengatakan bahwasanya akan ada Musafali. Nah, oleh perkataan Allah atau yang lain. Nah, meriwayat Rawal Kulaini, An Abi Bashir, An Abi Abdullah, qala indana Musaf Fatimah. Wa ma yadrika ma Musaf Fatimah? Apa enam? Apa yang kamu ketahui tentang Musaf Fatimah? Kutu wa Musaf Fatimah? Apa? Nah, saya katakan apa itu Musaf Fatimah? Allah Musaf Fatimah Fi mitul Qur'anikum hadza salasa marrat. Mushaf Fatimah itu enam tiga kali enam besarnya dengan mushaf enam Quran yang ada ini. Ma bihi min Qur'anikum harfun wahid tidak ada enam satu huruf pun dari Quran enam kalian ini. Tidak ada satu huruf pun. Tiga kali lipat ini besarnya tapi tidak ada satu huruf pun yang ada di Al-Quran ini. Yang jelas batil. Nah. Selanjutnya bab takiyah. Ini kedustaan. Jadi mereka pura-pura. Istilahnya kedustaan. Di antara bentuk-bentuk Nah, takiyah yang mereka lakukan perkataan orang-orang Rafidhah. Nah, Ana bi Ja'far as-Sadiq, at-taqiyah dini wa dini abai. Takiyah itu agama, agamaku dan agama nenek moyangku. Wala iman liman la, la takiyah telah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak melakukan takiyah. Jadi kalau nggak dusta itu tidak ada iman sedikit sedikit pun. Nah, takiyah merupakan sebab diangkatnya derajat seorang. Nah, morau annahu qala la wallah. Mereka meriwayatkan nah maksudnya nah dia mengatakan la wallah ma al ardi saya Ahabu ilayya min Tidak ada di muka bumi ini sedikit uh, suatu pun yang lebih aku cintai daripada takiah kedustaan. Ya Habib, nama kasihku. Nam, anna man kanat lahu taqiyah ya Habib. nam, malam yakun pendek situ lahu taqiyah wada'ahullah. Barang siapa melakukan takiyah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala wahai kasihku. Kalau tidak kalian tidak melakukan takiyah, maka kan nah direndahkan oleh Allah azza wajalla. Derajat takiyah sama dengan derajat sahabat. Nah, An Ali Muhammad bin An Masail bin Daud. Nah. As-Surmi qala qala li ya Daud law kutalak law nam law kutulak inna tarika at-taqiyah ka tarik salah. Akuntu salikum. Seandainya Nah, saya katakan bahwasanya Katakan kepadamu, bahwasanya orang yang meninggalkan takiyah sama dengan orang yang meninggalkan sholat ini sungguh ini perkara yang benar. Jadi kalau sampai meninggalkan takiyah sama dengan meninggalkan sholat. Dan bagaimana takiyah orang-orang Syiah di Indonesia. Mereka pura-pura nah, bergabung dengan orang sufiah karena lebih dekat dari melakukan albar janji melakukan selawat-selawat nyanyian ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra. Akan mereka beredar di mana-mana. Bahkan mengambil anak kecil yang punya suara yang sangat bagus. Menyebar di mana-mana. Nah, ya Fatimah Zahra, ya Fatimah Zahra. Nah. Kemudian mereka juga sekarang seperti si ayah aja di Gumuk Solo masih mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi nanti kalau sudah kuat, mereka akan membuang tempat sampah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena ini adalah kitab yang paling lemah menurut orang-orang Rafidah Rasyia. Mereka masih pakai Al-Qur'an. Nah, bahkan mereka menamakan pondok-pondok mereka dengan nama-nama Arisno Jamaah seperti Firqatun Najiyah atau Namahat Ittiba Sunnah, atau Mahat As-Sunnah atau Mahat Naam, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Pondok-pondok dengan nama-nama Ahlussunnah Jamaah untuk talbis. Nah, harus hati-hati di sini. Bahkan mereka sekarang orang-orang Iran melakukan takiyah, kedustaan pura-pura anti Amerika padahal mereka itu adalah lebih dasar daripada Amerika. Sehingga kaum muslimin di Indonesia atau di seluruh negara cinta kepada nah, kepada nah, Rabidah Iran. Karena anti Amerika. Padahal sebenarnya mereka itu lebih berbahaya daripada orang-orang Amerika. Bahkan yang menggulingkan Afghanistan sehingga perang kalah dan Amerika di antaranya orang Syiah sendiri bersekutu dengan orang-orang Amerika. Di Baghdad, di Irak juga begitu. Orang-orang Syiah bergabung dengan Amerika. Mereka mengartikan maut Amerika, maut Amerika, apa artinya? Kematian kaum muslimin itu di tangan orang Amerika. Bahkan sejarah yang terkenal. Bagaimana Ibn Al-Qami dan Nasiruddin At-Tusi. Nah, di zaman Abbasiyah bergabung dengan orang Tartar. Untuk membunuh kaum muslimin di Baghdad. Mengambil nah, tentara-tentara yang dimungkinkan nanti akan menjadi janggalan. Tinggal sedikit tentara dari al Jamaah. Setelah itu mengundang orang tertentu datang. Kemudian orang tertentu membunuh kaum muslimin yang luar biasa banyaknya. Riwayat itu ada dua juta kaum muslimin yang mati. Lebih banyak daripada tsunami Aceh. 300 ribu. misalnya sampai dua juta. Sebagai meriwayatkan satu juta 800 yang meninggal dari kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan mereka tinggal di lorong-lorong dan tinggal di bawah tanah dan lain sebagainya untuk menghindari orang Tartar. Bahkan ada perempuan Tartar yang sudah datang disebutkan dalam nah, tarikh Ibn Kathir ada seorang perempuan yang datang, perempuan Tartar. Keluarga, di ada suami, ada istri, ada anak-anaknya. Disembelih satu persatu. Coba kalau masing-masing dari anak tadi bawa batu kecil aja, dilempar kepalanya, nangis tidak nangis. Perempuan kan nangis. Tapi karena sudah roh, takut orang-orang tertak, Sehingga disembelih satu tidak melawan sama sekali. Nah, atau mbak tongkat aja sudah. Nah, Nasir bin atusi. sih, Ibn Afam adalah orang Syiah. Bahkan Khomeini menyanjung termasuk Nah, perjuangan yang paling besar bagi kaum muslimin adalah perjuangan Nasir bin Atusi dan Ibn Al-Qami untuk membantai kaum muslimin yang ada di Baghdad. Mereka tinggal sampai 40 hari buat tanah. Kemudian keluar. Satu yang lainnya tidak kenal lagi. Sudah kurus, sudah berubah wajah-wajah mereka. Darah-darah mereka sampai nah, tercium di negara-negara lain. Pembunuhan yang luar biasa. Mereka melakukan takiyah. Ini sekedar takiyah. Sekarang bergabung dengan organisasi Muhammadiyah atau NU. Bergabung. Sekarang mereka bergabung. Tapi nanti kalau sudah berkuasa, Muhammadiyah akan dibantai. Orang NU akan dibantai. Alus sunnah nomor satu. Dibantai. Di sini mas. Pertama kali akan dibantai. Nah. Maka mereka juga mau Israel. Kemudian perjuangan Lebanon dengan Israel. Sebenarnya itu membunuh kaum muslimin. Nah, karena dari bom-bom yang terbang, jatuhnya ke mana? Ke kaum muslimin. Tidak sampai ke Israel kecuali beberapa bom saja. Jatuhnya kepada kaum muslimin. Ini bergabung pura-pura yang perang. Ternyata bomnya diarahkan ke daerah-daerah kaum muslimin. Nah, jadi masih banyak talbis mereka. Talbis mereka bahkan terkadang bagaimana supaya tidak batal sholatnya. Mereka menggunakan amin. Artinya qasidin wala amin dalam Baitul Haram dalam surah Al-Maidah. Nah, jadi kalau dia tidak di apa digunjing oleh ahli sunnah ataupun yang lainnya mereka apa mengatakan amin artinya apa qasidin menuju saya punya tujuan. Kalau amin, Allah mustajib. Ya Allah kabulkan doaku. Nabi ini menggunakan tasdid. Amin. Takiyah. Diaman. Karena sekarang yang berkuasa adalah al-sunnah jamaah. 100% orang-orang syiah sudah 60% kembali ke al-sunnah jamaah. Bahkan kita di sana berkunjung ke khutbah di markas-markas syiah di Tulur, di Rabiah, kemudian Ali Aziz, dan lain sebagainya, ini adalah manusia. Kalau kita sholat, ini sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga, nggak ada yang amin. Orang nama mbah-mbah yang sudah apa tua, yang pakai imamah besar, pakai jubah, nggak ada yang amin. Yang aminnya anak muda di belakang, amin. Nah, pakainya amin. Nah, di belakang. Alhamdulillah kita khutbah nggak di berondong ya enggak, nggak ditembak. Terkadang juga ada pikiran bagaimana nanti kalau saya pulang sendiri tembak nanti. Kadang-kadang ada khawatir. Bahkan kita mau merekam berkali-kali. Mereka ada Hayya ala khairil amal. Nah, adanya begitu. Mau rekam berkali-kali, bawa tip. Nah, yang pertama rusak tipnya. Nah, kemudian minggu berikutnya bawa tip lagi. Mau adanya nggak datang. Nah, <laughs> bawa tip lagi. Mau adanya sudah pindah. Nah, terakhir akhirnya nggak merekam. Seandainya, nah bisa rekam, ini kita akan dengarkan nih adanya orang-orang Syiah di Yaman. Nah, ini akan tahu nih, bagaimana. Ayya ala khairil amal. Nah, tambahin Nah, ini orang-orang Yaman, Ustaz Adi atau penyalahnya akan tahu. Jadi damai sendiri kelilingnya itu orang Syiah semua adanya tanpa hayya ala khairil amal. Nah, Kemudian masalah yang paling hebat ini masalah mutah. Nah, masalah mutah, masya Allah, ini luar biasa. Dan ini yang paling cintai oleh pemuda-pemuda bahkan orang Asia. Total sudah. Bagaimana pahala-pahala bagi orang melakukan mutah ini? Yang belum disebutkan di sini diantaranya adalah wamal lam yatamatta fahuwa kafir. Ini belum ada di sini. Barang siapa yang tidak mutah. Nah, yang tidak zina itu kafir. Jadi kita semua kafir sudah. Bagaimana mut'ah ini? Jadi mut'ah tidak butuh dengan saksi, tidak butuh dengan wali. Nah, tidak butuh nanti kalau istrinya apa jadi hamil untuk memberikan nafkah. Tinggal tinggal sudah. Boleh, nah, jadi ada waktu tertentu. Boleh mut'ah satu jam, boleh sepuluh hari, boleh 20 hari, boleh setahun. Nah, jadi mutah ini kontrak persis zina. Ya, enggak ada bedanya. Baik, yang pertama, yang mutah derajatnya sederajat dengan Allah. Kita melihat bagaimana. Maksud mutah ini derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada hebat ini? Nah. Naam. Ruwiya fi Jarah Hasanah Safah 17. Man yazid. Nah, fil halal amr khair, siapa yang nambah dari perbuatan yang baik ini, ayat mutah yarfa'humullah ila a'la derajat al-ilahiyah. Allah akan mengangkat derajatnya sampai ke derajat uluhiyah. Derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahum yamurruna kal nam al buruk minas sirat. Mereka akan melewati itu seperti buruk al buruk kilat. Nah, di atas sirat. Nah, wa yakun ma'hum sab'una saffan al malaikah Bersamanya ada 6, 70 6 sof kalan malaikah. Ada 70 soft yang mengikuti. Kalau sampai mutah, nanti akan masuk surga diiringi oleh 70 soft para malaikah. Nah, mayakul an-nadirin Jika orang yang melihat, ini akan mengatakan, aha ulan dan malaikah al mukarrabi apa mereka itu adalah orang-orang dari kalangan para malaikah yang terdekat. Amal anbiya wa rasul, apakah mereka itu dari para nabi dan para rasul? Nah, atau jibal malaikat. Malaikat ini menjawab. La innahum ulaikal alladziina tabaku sunnah Nabi ay mut'ah. Tidak, mereka itu adalah orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi SAW yaitu mut'ah. Bahum zahibuna ila jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa Bahkan akan berserta dengannya 76 sof dari kalangan malaikat. Luar biasa. Mut'ah tiga kali akan berdesak-desakan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Cukup tiga kali aja sudah. Nah, masuk surga sama Nabi SAW. Nah, nggak usah banyak-banyak tiga kali. Kalau nah, Abu Abdullah, mata amarrah, umin, nam, umina, nam, sekitar jabbar, wa mantamat amarratain, usyra ma'al abrar, wa mantamat asal marrat, zahamani fil jannah. Telah berkata Abu Abdullah, barang siapa yang mut'ah sekali, akan aman dari kemurkaan Allah. Para sahabat yang mutah dua kali akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia, orang yang baik. Dan barang siapa yang mutah tiga kali, maka akan berdesak-desakan denganku di surga. Nah, Masya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang mutah? Enam, seribu kali. Pahalanya apa ini? Bahkan Khomeini mutah dengan anak yang masih berumur empat atau lima tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Musawi. empat atau lima tahun. Bahkan dia juga membolehkan pemutah dengan anak yang masih dalam gendongan, dalam buayan. Bagaimana? Ditakdir wa takfir. Dengan ciuman dan meletakkan kemaluannya di dalam di apa di, antara dua pahanya. Anak yang masih dalam gendongan boleh dimutah. Repot-repot ya enggak. Nah. Baik. Ini juga ada nanti akan datang. Bahkan mutah empat kali derajatnya menyamai Nabi SAW. Barang siapa yang mutah empat kali sama derajatnya sudah dengan Nabi SAW. Nah, rawah sahih. Nah, Fathullah Al-Katani di tafsir. Nah, minhaj al-sadiqin. Orang alif itu al-sadiqin. Dan sahih, nah, sahih Fathullah Al-Katani dalam tafsirnya Nah, من منهج الصادقين النبي صلى kal عليه وسلم قال أنه من تمتع kata كانت al husain. Berarti siapa yang mut'ah sekali derajatnya sama dengan derajatnya Husain. Amat tamat derajat tuh ke al Hasan. berarti siapa yang mut'ah dua kali derajatnya sama dengan Hasan bin Ali bin utalib Thalib. Aman amar roh. Kan derajat tuh ke derajah Ali bin utalib berarti siapa mut'ah tiga kali derajatnya sama dengan Ali bin utalib Amat tamat arba derajat tuh ke derajah nah, derajati. Barang siapa yang mut'ah empat kali derajatnya sama dengan derajatku, eh, derajat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. sudah mengatakan mu'tah mendapat pahala. Nah, kira li dikatakan kepada Abdullah, hal tamattu sawab at-sawab, apakah mut'ah itu dapat pahala? Kalau yang kalian itu muridu bidzalika wajah Allah, kalau nabi lakukan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Lalu kalimat kalimat tidak mengatakan satu kalimat pun illa Allah lahu bihasanah. Kecuali Allah nulis satu kebaikan. Ngomong sekali, nah, saya mau mutah denganmu. Nah, udah dapat pahala ya. Fa'idadana minha, kalau sudah mendekat, nah, saya menjimai, ghafarallah bidzalika Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau sudah setubuh, dosa-dosanya terampuni. Fa'idza salah, kalau sudah mandi, nah, ghafarallah biqadri ma marra minal ma' ala syari. Allah akan mengampuni Nah, dosa-dosanya sebagaimana enam lewatnya air dari rambutnya jadi. Itu semuanya dari tangan dari rambutnya semuanya dosa-dosanya akan keluar semuanya. Sekali mutah. Nah, dosa-dosanya akan terampuni. Membolehkan mutah dengan anak yang masih dalam susuan, nah atau boyang. Kalau ini, laba sabi tamato di Arabiyah, nam, Rabi'ah, nam, enam nam, Rabi'ah, Rabi'ah, nam, enam wa hidan Au yadok, bukan badok tadi. Ya. Yadok, zakarahu baina fakhidaiha wa takbilan. Khomeini mengatakan tidak mengapa mut'ah dengan anak yang masih dalam gendongan, dalam buayan. Dengan pelukan. Nah, atau dengan tafhi dan letak, apa sentuhan paha dengan paha. Au yadok zakarahu baina fakhidaiha atau meletakkan kemaluannya di antara kedua enam apa es fahidaiha pahanya. Nah, watak bila dan ciuman. Nah, jadi kalau anak kecil yang tadi, jadi boleh meletakkan kemaluan di antara kedua pahanya juga ciuman. Nah, bahkan membolehkan tubuh lewat duburnya. Padahal Quran menyatakan misal nah, nisakum hatul lakum fa'tu hasakum an nasitum. Perempuan, nah, kalian itu adalah apa tempat tanaman kalian. Ada tangi di tempat tanamannya. Di kemaluannya bukan di duburnya. Tapi Allah sudah membolehkan untuk setubuh dengan istri nah, atau mut'ah atau yang lainnya lewat dubur. Alhamdulillah bin Abi Al Yakfur. dari Abdullah bin Abi Al Kalau saat Abu Abdullah, saya bertanya kepada Abu Abdullah, mana rajul ya'til al mar'ah min duburnya? seorang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Qala lama Sa'idah Robiat, Tidak mengapa kalau ridho. Apa bedanya dengan orang kafir yang enggak? Al-Bida dan orang kafir yang mereka setubuh. Nah, lewat duburnya. Nisakum harsul lakum. Fatu harsakum. Nah, eh, somaman. Nah, wahidah bukan ahadasi sih. Somaman wahidah. Satu lubang. ini lubang kemaluannya. Nah, bisa lihat dari nah tafsir ini Katsir. Anjabir Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW, yastahyu inna Allah la inna al-haq layahil anta tu anisa fi khususihin. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, malulah kalian. Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Tidak halal bagi kalian untuk mendatangi istri. Nah, lewat duburnya. Tidak halal. Bahkan Syekh Mubil berfatwa, kalau suami maksa istrinya untuk setubuh lewat duburnya, maka istrinya boleh minta hulu. Minta cerai. Boleh bagi istrinya. Karena haram untuk mendatangi istri lewat lewat dubur. Nah, Nisaakum hatul lakum fatu hartakum an nasitum. Ay kaifa situm mukbilin wa mukbirin dari arah depan dan belakang di samamin wahid satu tempat ay maudi wahid. Jadi nggak apa-apa lewat enam depan dan belakang, namun tetap di tempat apa? Nah, lahirnya anak di situ. Jadi kemaluan bukan di duburnya, walaupun lewat belakang tidak jadi masalah. Nah, Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Ansar. Nah. Baik, insya Allah waktunya habis. Kita lanjutkan. Insya Allah khodan pada zuhur. Nah. Ini bagi permasalahan-permasalahan yang masih masih banyak sebenarnya tapi nggak cukup waktunya. Nah, tadi bilang.